Pendengar sekalian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ujian dalam sebuah kehidupan merupakan kepastian yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia Baik dia mukmin ataupun dia kafir Jadi ujian ini memang sudah satu keharusan yang akan dihadapi oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian banyak sekali macamnya yang menimpa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesungguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang-orang beriman yang berdakwah, mendakwahkan Islam, berjuang menyebarkan Islam, maka ujian merupakan sebuah kepastian. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami menguji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi ujian merupakan sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankan olehnya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Mendengar sekalian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada mudah-mudahan dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya melihat bagaimana tatkala orang-orang yang memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, mereka bukan hanya diuji imannya, mereka pun diuji dengan kekurangan harta. Orang-orang musyrik maka pada saat itu memboikot kaum muslimin. Ujian bisa berupa kekurangan harta. Ujian pun bisa berupa rezeki yang melimpah, harta yang banyak, jabatan yang tinggi sebagaimana yang telah menimpa Nabi kita Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah berikan harta kekayaan padanya Allah berikan kerajaan kepadanya Allah berikan kepadanya kekuasaan Namun yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman bukan malah berpaling Namun dia malah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ujian pun saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah bisa berupa wafatnya kerabat, wafatnya dai, wafatnya orang-orang yang mengusung dakwah itu sendiri. Sebagaimana yang telah menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Talib walaupun tidak memeluk Islam, namun dia selalu membantu dakwah Rasulullah dia selalu membela dakwah Rasulullah, begitupun istri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah yang selalu membentengi Rasulullah, yang mengerahkan hartanya untuk dakwah suaminya, yang selalu menghibur suaminya tatkala dalam kesedihan, menguatkan hatinya tatkala dalam kegundahan pun menimpa Rasulullah wafat dalam tahun yang bersamaan sehingga pada saat itu terkenalah dengan Amul Huzni tahun kesedihan. Begitupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat terguncang sehingga Umar bin Khattab sampai pernah mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad itu mati akan saya penggal dia. Namun Abu Bakar As-Siddiq diberikan ketuguhan diingatkan sahabat sahabahnya bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati dan barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Diuji para sahabat imannya sehingga mereka pun langsung kembali kepada Allah, tersadarkan dengan nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ujian pun pendengar sekalian bisa berupa rasa sakit Nabi Ayub alaihi salatu wasalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang benar-benar parah sehingga kerabatnya meninggalkan, keluarganya meninggalkan, dagingnya hilang. Ia pun dijauhi oleh masyarakatnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian pun bisa berupa dari istri, istri yang tidak taat kepada suaminya, istri yang membangkang kepada suaminya, Istri yang tidak taat kepada perintah-perintah suaminya sebagaimana yang menimpa Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ataupun sebaliknya, seorang istri diuji dengan suaminya. Suaminya yang tidak beriman kepada Allah, suaminya yang tidak taat kepada Allah, suaminya yang benci Islam, suaminya yang tidak mengamalkan Islam. Sebagaimana ujian itu menimpa istri Fir'aun juga bisa berupa anak sebagaimana yang menimpa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bisa juga berupa orang tua yang tidak mau memeluk Islam, yang tidak mau menerima dakwah kita. Sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bisa juga berupa kerabat, saudara-saudara, sebagaimana yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dan masih banyak sekali ujian-ujian di dunia ini terkhususnya di medan dakwah bisa berupa hinaan, bisa berupa celaan, bisa berupa tuduhan-tuduhan kotor dan bisa juga berupa pertentangan-pertentangan dari orang-orang yang menghadang dakwah, dari orang-orang yang tidak mencintai dakwah, dari orang-orang yang benci akan Islam.